Pagi hari ini insyaallah mari kita bersama-sama mengambil faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11 ada nggak yang hafal surat At-Tahrim ada hmm? udah surat At-Tahrim Coba Mana yang sudah hafal mana? Siapa yang sudah hafal? Hmm? Siapa yang sudah hafal? Siapa namanya? Hah? Coba surat At-Tahrim bagaimana? Dibaca dari Allah Mana? Ayo Salman Ayat berapa itu? Ya, Bapak sekalian, ayat surat At-Tahrim ayat ingkang nomor 11 insyaallah kita ingkang ingkang padi kita ngaos sesarengan mandat faedah sing ayat kala wau. ayat ayatipun wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun It qalat Rabbi bnili indaka baitan fil jannah Wa najjini min fir'auna wa amalihi Wa najjini minal qawmi zalimin Kang maknani pun Dan kami Allah telah membuat perumpamaan Untuk orang-orang yang beriman yaitu istrinya Fir'aun. Ketika istrinya Fir'aun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbi ba'nili indaka baitan fil jannah Ya Rabb Ya Allah bangunkan untukku rumah di surga wa najjini min fir'auna wa amalihi dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kejahatannya wa najjini minal qaumil zalimin dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim Bapak sekalian ayat insyaallah ingkang kita mendet faedah sekedik sekeng ayat kalau wau khususipun nipun imraatu fir'aun rabbi bnili indaka baitan fil jannah Bapak sekalian kandunganipun ayat kalau wau sepindah Allah Subhanahu wa taala menyeru ahlul iman ya ayo eh, Allah Subhanahu wa taala damel perumpamaan dumateng ahlul iman. Barakallahu mathalan lilladzina amanu. Ingkang nomor kali ingkang Allah dadosaken pelajaran supados dipun pendet faedahipun dados ibroh Datas pelajaran yang menikah imra'atu Fir'aun. Istri ini pun Fir'aun. Ingkang nomor tiga. nipun imra'atu Fir'aun. Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb bangunkan aku rumah di sisimu di surga. Wanajini min fir'auna wa amalihi wanajini al qawmil zalimin. Tunganipun imratu fir'aun, saking kezaliman fir'aun dan orang-orang yang semisal fir'aun. Nika kinten-kinten ayat kandunganipun ayat saking ayat kalawau. Para bapak dan para sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Insya Allah pernah kita sampaikan bahwa menjadi seorang mukmin itu kemuliaan dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang Allah berikan nikmat iman orang tersebut benar-benar telah mendapatkan karunia yang sangat sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Ketika kita ketika Allah menjadikan kita orang yang senang remen dumateng amal-amal iman enteng pun salat enteng pun tindak pengawasan enteng pun ngamal kesainan pun kita gampil ngelampai amal-amal iman kalau wau jangan pernah kita merasa berjasa dumateng Islam akan tapi Allah mendidik justru kitalah yang harus benar-benar bersyukur atas nikmat iman yang Allah telah berikan kepada kita yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hatakum lil iman in kuntum sadiqin Ya Rasulullah mereka merasa memberikan jasa kepada Anda dengan keislaman mereka Lajung Allah ngendikakan sampaikan kepada mereka La tamunnu alayya islamakum Keislaman kalian bukanlah merupakan jasa terhadap saya Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin akan tapi justru Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan iman yang menu Nah, poso Jawa ini pun ngutangi putih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala justru yang sudah memberikan atau sudah berjasa kepada kalian dengan memberikan iman In kuntum sodikin seandainya kalian jujur mengakui kenikmatan Allah dalam bentuk iman. Bapak sekalian, yang ingkang kates nanti kita aturakan nawi masalah kadunyan sedoyo yang ingkang Allah remeni utai boten remeni sedaya dipun paringi katunya. Ning Allah mboten badhe paring iman kejawi dumateng kawulanipun Allah ingkang pilihan ingkang pinilih Rasulullah nate ngendikaaken Innallaha qasama bainakum inallah qasama al akhlaqa bainakum kama qasama bainakum arzaqakum Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak di antara kalian. inallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak membagi-bagi akhlak memberikan akhlak kepada kalian seperti Allah membagi-bagi rezeki di antara kalian. Wa inallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai, yang Allah senangi atau kepada orang yang tidak Allah senangi. Wala yu'tid illa ilaman ahab dan tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may dunya wa may dina faqad ahab bahullahu Barang siapa yang telah diberikan agama oleh Allah maka Allah telah mencintai orang tersebut jadi, eh, tadi gimana hadisnya? Nulis enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangaken dumateng kita sedaya Allah anggenipun paring masalah kadunyan dumateng sinten kemawon tiang kafir, tiang musyrik, tiang munafik, tiang fasik, tiang mukmin, tiang muttaqin ingkang bertakwa sedaya Allah paringi sekedik kathahipun kadunyan ingkang Allah paringaken niku sanes standar kecintaan Allah dumateng tiang kalawau Nah sukim kedua berarti rumangsanipun dipun remeni Allah. Nek melarat sarau angel dodol mboten badi-badi dianggap pun Allah mboten remen dumateng tiang kalau Niki kelintu. Sehingga Allah ngelarasakan dan membantah perasaan engkang makaten wonten surat Al Fajr Fa annal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman Tiang niku nek dipun paringi gampil kali Allah dipun lancaraken rezekinipun komentaripun rabbi akraman Allah Robku Allah lagi seneng ridho karo aku. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ning menawi Allah nembe nyendetaken rezekinipun tiang kala wau dipun damel rati angel dipun sendet-sendet dipun batasi, dipun cekakaken komentari pun Robi Ahana Gusti Allah lagi raseneng baru menghinakan saya niki komentari pun tiang Lajeng Allah bantah dipun leresaken kala orang ngono Sekali-kali tidak demikian. Urusanipun Boten Allah ridha utai boten ridha Allah mulia akan utai boten mulia akan ananging urusanipun fa amma idza mabtalahu sedaya kala wau dados ujian saking Allah Subhanahu wa taala Kata singkat pun ketika akan Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah badhe nguji kita sedaya bisyarri wal khairi kadang ngagem perkawis ingkang boten nyenengaken kadang ngagem perkawis ingkang nyenengaken sedaya kalawa dados fitnah dados ujian enten boten nabi sing lara suwi enten nabi sing melarat enten boten rano enggak ada nabi sing melarat rano sugih kabeh Nabi sing sugih blegedu ada Padahal Nabi semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ning Nabi nggih enten sing diuji Allah ngagem lara nganti mataun-taun. Nabi wonten ingkang kelunta-lunta gesangipun diunyo-unyo rekoso dibrengkolangi dalam waktu yang lama karena dakwahnya Ternapi nabi sing suge blegedu raja Ngenten Masalahnya diberikan dunia dan tidak diberikan dunia kali Allah niku sanes standar kecintaan Allah dumateng tiang kalawau. Anangin kecintaan Allah letakipun wonten pemberian iman dan istiqomahnya orang itu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tiang mukmin, Bapak sekalian, tiang ingkang dipun akan Allah kanthi imanipun. Lan imanipun barang engkang larang ingkang boten saged dipun tuker ngagem menapa kemawon Kanti masalah kadunyan lansa umpamanipun wonten tiang ngedol agaminipun utawi ngedol imanipun sanajan dibayar ngagem donya lansa isinipun niku ngendikanipun Allah tesih mlebet samanang kolila rego ingkang murah ulaika alladzina starau Mereka adalah orang-orang yang telah menjual atau membeli dunia bil akhirah. Ulaika alladziina istarau al hayatad dunya bil akhirah. Atau Allah mendikakan wastarau bi ayatil laitsa manan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga-harga yang murah. Murai pun regi, sanajan langsai sini pun tipun agem numbas iman niku pun tesih samanang kolila. Tesih rego ingkang murah. Sebab minjang anginipun tiang nebus azab selamat saking azab niku namung ngagem iman boten saged ngagem donya sanajan donyanipun dipun lipet-lipetaken mati kaltikel, ulang dikaken innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftatu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum Saumpaminipun tiang kafir niku kagungan saisi lan saisinipun terus dilipetaken malih pengkali kagem nebus azab teng hadi hari kiamat kelak boten badhe dipun tampi Allah Subhanahu wa taala Walahum azabun alim dan bagi dia adalah azab yang pedih. Sing ngantos iman, ya Dek. Iya. Apa tadi? Hah? Nek ngantos iman didol ngagem perkawis katunya, niku terlalu murah. Sebab iman niku larang ini pun dipun ijoli nyolan donya lan pun lipat dipun lipetaken malih niku tetap tetep pun rego murah dereng saged nebus azabipun Allah. Allah badhe namung nampi tebusan niku kanti iman. Sehingga tetes tiang mukmin niku estu-estu tiang ingkang untung. Mila dipun sebat Allah ngendikakan qad aflahal mukminun. Teman-teman untung dados tiang mukmin. Sepindah. Ingkang nomor kali, Bapak sekalian. Sebab iman niku barang larang lan mangke badhe dipun paringi Allah surga kanthi iman kalau wau Allah Subhanahu wa taala badhe nguji tiang-tiang ingkang ngaken iman. Sehingga tiang-tiang mukmin niku mangke akrab kali ujianipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menawi dados tiang mukmin siap-siap nampi ujian-ujian saking Allah lan Allah anggenipun paring ujian justru sesuai dengan kadar keimanan. Tambah imanipun mantep, ujianipun mangke tambah aurat, tambah abot, tambah dur. Allah tidak akan makaten. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayuthraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la nal kadhibin. Sapa sing turu? Hmm? Sapa sing turu? Ya, yang tidur wudu. Ya. Uh, ulangannya Rasulullah turu wudu ngantuk. Bapak sekalian kang kenormatan, terus tiang mukmin niku mangke akrab kali ujian-ujian. Alif lam mim, apakah manusia menyangka manusia, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah wahum la yuftanun sedangkan dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin Padahal benar-benar orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah yang dengan ujian itu Allah akan mengetahui orang yang jujur dengan keimanannya dan orang yang dusta dengan pengakuan imannya. Sehingga nek sampun tipun uji Allah Subhanahu wa taala makaten mengkit yang wonten ingkang istiqomah lurus ngantos akhir finish tetap sukses wonten tiang ingkang pedot teng mergi sehingga mboten istiqomah anggenipun nyepeng agami wa minan nasi may yaqulu amanna wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah ada sebagian orang yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udhiya fillah ning menawi sampun dipun uji Allah kanthi wujud ujian niku gangguan yang datang dari manusia. Fa idza udhiya fillah liar-liar liar-liar. <laughs> Iya. Ngantuk. Faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Nih sampun mulai Allah uji kanti gangguan-gangguan pun tiang. Gangguan yang nyelkit, nyelekit, kang tetesaken nyelekitaken mana, Ngelaraaken mana. Orang mulai mengganggu, mulai usil dengan keimanan yang dimiliki. Sehingga dia merasa terusik karena iman yang dia miliki. Di ujian macam-macam. Wonton ujian dalam bentuk musibah-musibah. Kaitannya pun kali pribadi, keluarga, harta. Wonten musibah kaitannya pun kali caci makian dan gangguan orang yang menimpa dirinya. Sedaya kalau musibah. Faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Nganggep nek gangguanipun tiang kalau wau dipun anggap azab Kata dene azabipun Allah. Sehingga dia ingin lepas dari azab supaya enggak terazab maka dia mulai mundur teratur dari keimanannya karena selama ini mendapatkan gangguan biang keroi pun goro-goroni pun iman maka mulai dia lepaskan imannya mulai mundur teratur akhiripun pun lepas saking keimanan boten istiqomah malih Koro-koro ngaji akhir pun tetes rasanan tiang tetes omongan tiang kadang-kadang meningkat malih pun mulai wonten tindakan-tindakan jahil akhiripun amargi gangguan-gangguan ingkang makaten dan itu goro-goronya itu ngaji supados tenter malih pun mulai dipun tinggal. Akhiripun pun, eh jadi wong umum enak. jadi wong ngaji kok koyor kosomen men. Ujian Akhiri Akhiripun buatan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala Badi nguji yang mukmin lan menawi tiang niku estu estu iman Bapak sekalian sanajan pripun kemawon ujian ingkang dipun paringaken Allah tiang kalau badi teges badi tetap anggenipun nyepengi iman boten lajeng ucul imanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anginipun damal perumpamaan tiang mukmin niku macam-macam ing antasipun perumpamaan tiang mukmin kaitanipun kalih kesabaran wekdal nampi musibah musibah Niki melihat faedah saking kisah Asia Imra'atu Fir'aun Istrinya Fir'aun namanya siapa? Hah? Asia. Asia apa Asia? Hah? Asia. Tutu Asia. Apa bedanya? Asia sama Asia. Asia. Asia niku masya Allah putri ingkang wekdal Fir'aun nglamar Asia niku toh-tohanipun bapak ibunipun. Nek nganti lamaranipun ditolak, ibun lan ibunipun ingkang dadi korban. Nedakan saking remenipun Fir'aun dumateng Asia. Ning sanajan Fir'aun Masya Allah suami yang betul-betul sangat mencintai Asia. Ternyata waktu Asia konangan dados mukminah tiang ingkang iman dumateng Nabiullah Musa ingkang dados anak pun Firaun piyambak niku Asia kanthi mboten Eh, Kanti manaipun Fir'aun, Asia dipun sikso Fir'aun. Padahal dulu dia adalah orang yang sangat mencintai Asia. Tapi gara-gara iman yang dimilikinya kemudian Fir'aun melakukan penyiksaan dumateng Asia. Dan orang-orang kafir tidaklah melakukan perbuatan-perbuatan yang kang akan tiang mukmin kecuali karena gara-garanya dia adalah beriman. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken ayat ingkang kata nek tiang kafir niku fitrahipun boten remen dumateng tiang ingkang kagungan iman. Allah ngendikaaken masalah tiang Yahudi Nasrani walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahum ingkang naminipun tiang Yahudi lan Nasrani niku sak lawase urip walan tardo sak lawase urip boten badhe ridho dumateng tiang-tiang mukmin ngantos tiang Islam derek model gesangipun tiang Yahudi lan Nasrani. Nek dereng purun sak lawas urip mboten badhe ridho. Mboten kedah gantos KTP. Ning sing penting gaya hidupipun derek Yahudi Nasrani. pun berpolitik, pun berekonomi, pun bermuamalah, pun serawung. Nek sampun derek kali modelipun tiang-tiang Yahudi Nasrani nembe lego. Ning nek dereng mboten badi lego. Allah ketika akan malih tiang-tiang kafir, kafir ahlul kitab, lan kafir musyrik. Ma yawadul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. nazzala alaikum min khairin min rabbikum tiang-tiang kafir waktu boten pengin babar belas yawattu diajari bahasa Arab nggak hmm? diajari bahasa Arab diajari nggih ya waktu niki fiil madhi napa fiil amr nggih fiil mudhari' di antara antasipun fungsi atau faedah fi'il mudhara niku lil istimror untuk nedaken perkais ingkang teras-terasan terus menerus tiang kafir kafiripun buh kafir ahlul kitab Yaudi Nasrani utai kafir musyrik maya waktu saking jaman biyen ngantos sakniki ngantos binjang boten pengin nek tiang Islam niku angsal kesainan saking Allah Subhanahu wa taala. Babar belas pun saya Usaimin saumpamani wong Yahudi Nasrani tiang-tiang kafir niku tiang-tiang musyrik saket nahan tumurune udan bakal ditahan supados mboten ngantos udan niku sanajan sak tetes netes dumateng tiang mukmin. Niku saking pagelipun kali imanipun tiang mukmin. Maka pun Allah akan. Mila termasuk segala macam yang mereka lakukan dari penyiksaan-penyiksaan yang mereka lakukan kepada kaum mukminin itu bukan karena mereka ingin merongrong kekuasaan, bukan karena mereka ingin ngerayah bandani pun, tapi semata-mata karena iman yang ada pada mereka. Wonten surat Al-Buruj. Wonten kisah kisahnya apa surat Al-Burud ini? Cerita ini surat Al-Burud masalah apa? Hmm? Surat Al-Burud. Ashabul Ashabul Ashabul Uhdud. Nih. Gimana ayatnya? Terus? Ya terus? Ya, diantaranya lihat ya situ wa mana naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka itu orang-orang kafir tidaklah melakukan penyiksaan kepada kaum mukminin illa ayyuminu billahil azizil hamid kecuali semata-mata karena mereka beriman hanya gara-garanya itu karena mereka beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Mergi imanipun tiang kolowau ingkang datosaken rojo kejem kolowau nyekso tiang-tiang kolowau. Termasuk anginipun Fir'aun memperlakukan Asia. Nek soal fitrah laki-laki mencintai perempuan, maka Fir'aun adalah orang yang tadinya sangat mencintai Asia untuk menjadi istrinya. Akan tapi ketika Asia dia ketahuan dia beriman kepada Musa dan tidak mau kembali agama ke, kepada agamanya Fir'aun, Asia dipun sekso kali Fir'aun pun tipun bondo. Lajeng di siksa kali al-kujo sampai akhiripun tipun tindik ngakem watu bentuk penyiksaan Fir'aun dumateng Asia. Sehingga karena imannya Singapura para nabi mereka mendapatkan cobaan Allah Sahabat mendapatkan cobaan Allah, ulama-ulama mendapatkan cobaan Allah dan orang mukmin akan dicuri Allah bihasabi dinihi sesuai dengan kadar agama dia. Enten sahabat namanya pun Abdullah ibnu Hudzafah. Abdullah ibnu Hudzafah ketangkep mungsuh. Waktu badi nyerang ini Romawi ketangkap ini Heraklius. Akhirnya pun dieksekusi. Sak teringnya pun dieksekusi untuk dibunuh, ditawari, dimingi Ken murtad ke agama Nasrani. Ya Abdullah ibn Khudafah murtato bakal tak bondo sing wakeh tawaran ingkang makatan dipun tolak kali Abdullah ibnu Hudzafa tawaran bondo nak sing ditawari kita nggih ngertos kita lulus napa mboten ditawari malih murtato tak kawin ke karo anakku wedok mau nggak ada nggak orang yang murtad gara-gara pengen kawin ada nggak eh? banyak banyak mergo pengen kawin pun lengket dia rela untuk melepaskan agamanya. Dia korbankan agama dia. Abdullah bin Hudzafah mboten gigrik. Blas. Tawari mali, Murtato tak dadekke wong penting ning kerajaanku. Ada enggak orang tidak peduli agamanya gara-gara jabatan? Nah, ada banyak. Saat ini musim caleg-caleg, caleg-caleg. nambi caleg dereng dadi. dalam rangka untuk dia dapat supaya nanti jadi enten sing ngungkepi kuburan tengkuburan alias nyirik nyunyun teng kuburan pamitan nyun donga restu sepados dadi kok ngerti ngerti ini neng kubur sing teng kuburan itu napa dianggap mulio? ya nek nembe mulya nek nembe disiksa kalih malaikat disuwuni suwuni pangestu nyun pangestu supados anggenipun nyalek dadi tiang ingkang makaten miturut akidah tauhid agami Islam niku sampun nglampahi syirik turna syirik pun syirikun akbar niki mengkit yang ngeten niki nek dadi pun dadi tetep ciloko nek boten dadi mencit cilokonipun ludes kukut akhirat pun kukut nek dadi nggih tetep ciloko sebab dia sudah melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pengen dados tabaruk sanajan banyu regetan jenggo ya raup rapopo wong berkahi kanthi pangajeng-ajeng saged nglancaraken anggenipun nyalek Niki termasuk tiang-tiang ingkang amargi mboten faham ini pun lan amargi terfitnah kali katunya ini pun. Abdullah ibnu Hudafah dipun tawari dados petinggi negara mboten. Enggak. Kalau syaratnya harus murtad. Akhiripun tawari malih. Murtato tak kei separuh kerajaanku lan separuh bondoku. Bapak sekalian, ini tawaran-tawaran yang kalau bagi orang yang tidak punya iman terhadap perkara akhirat, niku ter tawaran yang menggiurkan. Sampai akhiripun sak sampunipun dipun tawari sembarang kalir dan dia tetap tidak bergeming karena Abdullah ibnu Hudafah tahu harga iman itu seberapa. Diancam, tak patah ini, tak patah ini. Abdullah ibnu Hudafah mboten patah patenono. Rasulullah pun pesen La tusrik billah walau hurikta au kutikta. Jangan Anda sekali-kali sampai nyirik walaupun Anda itu dibakar atau dipotong-potong, dicacah-cacah. Karena agama itu mahal. Iman niku awis. Sehingga Abdullah ibnu Tafah dia tidak pula bergeming. Akhirnya pun kunjoro. Telung dino boten dipakani nopo-nopo. Boten dipangani, boten di umbeni telung dino. Luwira. Eh? Samen betah mangan ramangan pirang dino. <laughs> Tiga hari tidak makan, tidak minum. Akhirnya pun dipun sodori arak kali daging babi ken mangan. Nek coro hukum niku darurat angsal mangan akan tapi Abdullah bin Hudzaifah enggak mau. Supaya orang kafir tidak menghinakan status keislaman yang sedang dia sandang. Padahal secara hukum bisa dikatakan doruri untuk dia menyantap daging babi dan arak. Akhirnya pun pegel sehingga didatangkan priuk besar. Priuk kagem godok tiang. Banyu mumpal-mumpal. Di depan mata Abdullah ibn Hudafah. Tawanan muslim dicemplungakan setunggal mbok tunggal, Ngantos dagingipun ngelokop misah saking tulang belulangnya di depan mata Abdullah ibnu Hudafah. Dan tidak membuat gigreknya Abdullah ibnu Hudafah dan sempat beliau menangis. Para alkucunya dia melihat Abdullah ibnu Afah nangis. Dihadapkan ke raja, dikira dia akan luluh. Maka kata sang raja murtad Taatlah Anda. Jadilah Anda Nasrani ya Abdullah. Anda akan saya muliakan. Kenapa kamu menangis? Apa kata dia? Saya menangis bukan karena takut. Tapi saya menangis seandainya saya punya nyawa sebanyak rambut di kepala. Berapa jumlahnya? Nah, tolong itu. Saya menangis saatnya saya punya rambut di kepala sebab saya punya nyawa sebanyak rambut di kepala dan nyawa itu satu persatu keluar sebagaimana keluarnya nyawa yang telah digodok di priuk yang dia sediakan itu. Dia berangan-angan seandainya punya nyawa sebanyak rambut di kepala dan kemudian satu persatu keluar karena visabilillah. Sampai akhirnya putus asa Heraklus dan dia sudah kisinan, nggak ada lagi cara untuk dia ya ini meluluhkan hatinya Abdullah bin Hudafah. Akhirnya tawaran terakhir silakan anda cium kepala saya. Maka kata Abdullah bin Dhafa, boleh, tapi dengan syarat semua tawanan kaum muslimin dibebaskan. Bapak sekalian, ingkang kita pendet, seking kisah kalau wau, Betapa Abdullah ibnu Hudhafa dia memandang harga imannya harga yang sangat mahal. Dan dunia di mata seorang mukmin tidak berharga sama sekali. Ini bagi orang yang mereka betul-betul memiliki iman dan dia tahu harga akhirat yang sudah diajarkan dan ditanamkan dalam tuk keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk Imra'atu Fir'aun Asia. Sanajan Asia uripe teng istana, teng kerajaan. Nek ajeng pengen glamor saged dia ingin menikmati segala kenikmatan bisa. Wong suaminya yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la ma'alim tulakum min ilain ghairi. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi dan tidak ada sembahan bagi kalian kecuali saya. Sehingga kalau Asia pengen glamor hidupnya, menikmati kenikmatan dunia sepuas-puasnya, itu bisa. Akan tapi di mata Asia orang mukminah yang sudah beriman mendapatkan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala, dunia di mata Asia tidak seberapa sehingga Asia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbi ba'nili indaka baitan fil jannah. Ya Rob, bangunkan untukku rumah di surga di sisimu. Bapak sekalian, sehingga seorang mukmin adalah orang yang orientasi pun orientasi akhirat. Dan itu yang diperintahkan Allah supaya atas kita datus tiang-tiang ingkang betul-betul mencari kampung akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa asin kama asanallahu ilaih carilah oleh Anda kampung akhirat Carilah oleh anda kampung akhirat. Sehingga kita tiang-tiang engkang dipun perintahkan Allah Subhanahu wa taala supados patas kampung akhirat artosipun dadosaken kesang kita menikah kesang engkang orientasi gesangipun orientasi akhirat. Pripun dados tiang-tiang engkang sukses teng akhirat. Lan tiang ingkang patos akhirat niku mboten badhe kecalan dunyanipun. Mboten badhe kecalan dunyanipun. Lan Allah marengaken kita menikmati dunia ingkang Allah paringaken. Wala tansa nasibaka minat dunia Dan jangan Anda lupakan bagian Anda di dunia. Sehingga dengan kita berorientasi kehidupan akhirat mboten kedah dados kiri, mboten kagungan nopo-nopo, lan mboten angsal dahar nopo-nopo. Bahkan kita boleh makan apa-apa kecuali yang diharamkan Allah dan itu sangat sedikit. Kita boleh menikmati dunia dengan keindahannya dengan catatan kita adalah orang tidak pernah lupa tentang kampung akhirat dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga wasiatipun Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala aulatukum an dzikrillah alias kita boleh punya harta, kita boleh punya anak, kita boleh bernikmat-nikmat dengan perkara itu dengan tanpa membuat kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa sih kita supaya berorientasi kampung akhirat? Sebab Allah ngendikakan Wa inna taral akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamun kampung akhirat niku kampung ingkang sak leresipun seandainya mereka mengetahui. Wa mal hayatut dunya illa lahwun ibun. Kalau urusan dunia, kata Allah, dunia itu tidak lain kehidupan yang hanya sifatnya sendokuru dan main-main. Mengkibadi bubar kabeh. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Contoh ini pun ingkang kata sepun ketika akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktal mangke ahlul iman sampun melebet kenikmatan jannah dipun umumaken ya ahlal jannah annalakum antasihu wala tasqamu abadan wa ahlul jannah sekarang anda sehat tanpa loro saklawasi enten boten tendunya tiang sehat boten nanti loro babar belas Jarang utai meh mboten enten. Nggih lara ringan apa lara berat, sangat sajan mung greges-greges pegel-pegel mboten kepenak. Niku dados campuranipun gesang tiang teng donya ngagem lara. Sehingga teng pundi-pundi rumah sakit mboten wonten ingkang sepi, kebuak kabeh, kadang-kadang ngantos inden-inden. Niku sing berat-berat. Sekarang kadang-kadang ingkang loro ringan-ringan ngimutan ke rumah sakit. Di dunia kehidupan sehat bercampur sakit. Nek pengen sehatan tanpa loro niku nengke wektalipun teng surga. Ya alal jannah annalakum antasibu walatas walatahromu abadan. Wa alul jannah Anda sekarang muda terus, nom terus, dan tidak pernah akan mengalami tua. Nek ditari, pengen jadi nom apa pengen jadi tua? <laughs> ya kita ini kalau ditari, ditawari, pengennya nom teras, rambutnya atau jadi putih, kulite mboten nate dados keriput kenceng-kenceng kabeh tenagane kuat seger niku pengine makaten ning hukum sunnatullah pagesangan donya niku mboten saged kejawi tetep dados sepuh gelem mboten gelem purun mboten purun nek saumpaminipun rogoni pun iku saged diwet-wet. Umuripun pitung dosa setunggal ning kados umur pitulas. Enten mboten? Saken mboten? Hmm? rogoni pun niku lho. umuri pitung dosa setunggal ning kados umur pitulas. Enten mboten? Nggih mungkin enten. Dirawat, diroma ramu, dirawat, diroma ramu niku neng ning pun, buatan sakit diapusi. Tampilan luaripun sakit, ketinggal tesih radikinyis neng ning pun tetep tuwo. buatan sakit kados njabanipun. Niku pun dados sunatullah. Nek kita badai dados tiang sepuh, badai tambah tua, mungkin tambah layu, nek coron wit-witane kados yang dipun ngendikakan Allah Subhanahu wa taala. Summa yahiju fatarahu musfarron. Summa yakunu khutama. Nek sifitan, wititan waunipun seger, ijo, nyenengaken. Dipun sawang dados sawangan ingkang indah nyenengaken nyeng semaken ning tanemaniku mesti purun boten purun nggih mengke badhe tambah layu ketinggal kuning tambah jeplok pun lajeng akhiripun tamat sunnah gesang makaten nek pengin mangke kita enom tanpa tuwa niku panggenanipun teng surga sehingga Nabi nate guyon kali simbah-simbah, wonten simbah-simbah, do Kanjeng Nabi kula niki mbok didongakne mlebet surga. Mbah, teng surga mboten wonten kados panjenengan niku. pun berbes mili. Cewa berat. Kepenginipun koyok-koyok kandas. Lajeng wekdal pengin apa wekdal badhe kisah dipun panggil Nabi maksudipun teng surga binjang sedaya dados kenes dados enom kabeh mboten wonten ingkang tuwek nek pengin kita enom mboten tuwa niku pangganipun teng surga Ya al jannah annalakum antan amu wala annalakum antah yau wala tamutu abadan. Wa al jannah anda sekarang hidup yang tidak pernah mati. Nek kita menikah teng dunia, niku terus terbayang-bayang mati. Sehingga nonton nikmati pun, Gawe istana pun kagungan miliaran triliunan sakit bangun istana neng nek pun ngelingi bakal mati niku pun sedih. Mulai sedih. Bangun istana ngantos tahun tahun sebab wabeh bahan bahan pun sekeng luar negeri ditekak nih keng luar negeri sak pasir pasir pun neng nek ngelingi terus nganti pirang atus tahun uripe neng dunyo niku dados sedih Napa meneh nek ngitung-ngitung saiki wis 50 wih wis 50 kurang pirang tahun meneh kira-kira Padahal nek dipun paringi pun luweh keng satu setahun niku pun mulai belenger pun Kadang-kadang malah nelongso ora mati-mati. Suwake do mati aku ora mati-mati. Nek pengen kita gesang tanpa nglampahi sedo wekdal panggenanipun wonten surga wa annalakum antan amu wala tamutu abadan Anda akan senikmat dan tidak ada sengsaranya sama sekali. Sekarang wa aljana Anda akan nikmat dan tidak ada sengsaranya sama sekali. Tang dunya niki nek pengin enak niku rata-rata kedah ngagem sengsara. Umpamanipun pengin dados tiang sugih mblegedu pengen dados tiang sugih blegedu. Niku nggih ngagem sengsara. Ampun ditingali enak nggih. Sung sugih blegedu kabeh duwe apa-apa saged badhe tuku. Niku sakniki biyen kedah dipun tingali. Dodol soto nggih muter-muter mikul keliling-keliling. Mboten diriwangi mboten ngangge isin. Sugih niku niki mbiyen niku nggih kedadi tingali sejarahipun. Ngrekoso. Meh sedaya pagesangan kadonyan nek pengen kepenak ngagem ngrekoso. Pengen dados anggota DPR ingkang dipun anggap kepengak kepenak ngrekoso mboten. Ngrekoso ten genah blusukan dhewe wangi blusukan ning nyandindi. Direwangi ngoten niku. Mergo pengen dadi. Nek mboten ngoten niku mboten badhe dadi. Nek namung dekem teng griya ngontak ngantuk, ongap-angop. Nggih mboten badhe dadi. Direwangi ngrekoso. Randi kesel ibaratipun. Padahal mungkin nek pun dadi dereng karuan penak nggih termasuk menikmati kenikmatan niku rata-rata berisiko. Saat ini penjeningan dahar sing mau enak-enak wabeh. Rata-rata daharan enak niku wabeh resiko. Sing iki enak ning kolesterolipun dhuwur. Sing iki enak ning mengancam gula, mengancam asam urat. Akhiripun kadang-kadang sugem blegedu artane kuwata saged tumbas napa-napa ning boten angsal mangan napa-napa kejawi banyu putih kalih napa sing saged didhar niku saged nek soal tumbas saged ning boten angsal napa-napa nggih saged dahar ning ancamanipun mati utai dhuwur utai lara jeglek ngeget Niku kadunyan. Termasuk kadang-kadang ajeng pengen kuliner sing enak mendadak ngrekoso. Tang pundi duya, Terus antri. Anggi antri. Nek teng Bantul niku mbiyen enten bakmi Mbah Mong terkenal nih. Enten rencang mangkat bar isa. Tekan gene di omongi Mas jenengan antri niki mengke angsalih jam 11. Langku arak arek mangan bakmi godok nih. Gata wantri tekan isak tekan jam 11 nih. Wah ya kados nopo sih bakmi godok nih. Nek pengen enak tanpa rekoson ku mengke teng akhirat teng surga. Jenengan pengen nopo-nopo niku langsung cemepak walakum matastahi angfusukum kagem panjenengan sedaya menapa ingkang dipun minati sakjet saknyet nyuwun apa langsung cemepak pengin duwet pun, ya langsung mentelung kutufu hadaniyah wit pun langsung mentelung boten kedah ngagem antri ngonceki dadak ngumbah-ngumbah barang boten langsung cemepak kabeh. Termasuk kasur ingkang dipunhendikan Allah. Kasur ingkang dhuwur-dhuwur, jangan bayangkan pripun, kasurnya dhuwur. Engko berarti dadak menek narek turu. Mboten, kasur ini mudhok dewi, Sehingga kanton nyengklak terus kasur pun munggah malih Sedaya kantun kepenak cemepak sing dikarepke niku langsung langsung keturutan. Nek teng donya mboten wonten sarwa keturutan mboten wonten. Sing ada ngagem nesu-nesu barang. Mergo antri, mergo rong keturutan, mergo ndang ora cemepak sekalian kalau pengen kehidupan yang demikian hanya di akhirat mila sebab wa inna daral akhirah lahiyal hayawan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan dunia diterangkan Allah dan Rasulnya niku sangat-sangat hina dan rendah dan tidak berharga bagi orang yang mereka tahu tentang kehidupan akhirat dan meyakininya. Ini yang kemudian Rasulullah mendidik kita sekalian untuk jangan sampai terfitnah dengan kehidupan dunia. Kata sehingga dipengendikakan Allah. Dipengendikakan kanjeng Nabi. Laukanati dunia tak tilu indallai janaha masa masakal kafira syarbatan mak. Saumpamani dunya niku regani utai bobote seperti sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun seteguk. Nyatanya wong kafir mangan ngumbin di opo menunjukkan dunia lebih tidak berharga dari sayap seekor nyamuk. Nabi nate ugi nerangaken mad dunya fil akhirati illa mislu ayaj'ala ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji Dunya kali akhirat niku perbandinganipun kados tiyang ingkang nyelopaken drijinipun teng lautan lajeng dipun angkat delengen banyu sing nempel teng driji. Niku perbandingan dunya kali akhirat. Nabi ugi nate nerangaken kanthi contoh ingkang nyata. Nabi nate keliling-keliling teng pasar lajeng nemah batang wedus cempe ingkang cacat kupingipun. Dicekni wing Nabi dipun tawaraken ayyukum anna ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Ana sing gelem bayar sak dirham kawonen muli. Mboten wonten do Rasulullah. Ajeng napa? Ditawaraken malih atuhibuna annaulakum gelem ra sing gratis kawonen muli tanpa bayar kono kawonen muli. Mereka mengatakan wallahi lau kana hayyan kana aiban wa kaifa wa huwa mayit Duh Rasulullah Saumpaminipun wedhus niki gesang niku aib kita kagungan wedhus kados niku sebab anau asak mergi cacat. Wa kaifa wa wa mayit napa malih pun dados batang. Ajeng dina malih. Setelah para sahabat, setelah Rasulullah mendengar apa yang menjadi komentar para sahabat, Rasulullah mengatakan, wallahi la dunya ahwanu 'alallah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah dibandingkan ini bangkai kambing yang cacat ini bagi kalian yang mengimani akhirat. Bapak sekalian, penjelasan-penjelasan Rasulullah kalau dalam rangka memberikan pendidikan kepada seorang mukmin yang yakin tentang kehidupan akhirat, jangan sampai maftun dengan kehidupan dunia, jangan sampai terfitnah dengan kehidupan dunia, tapi hendaknya dunia dipun datesakan pasar akhirat sehingga dates tujarul akhirah, pedagang-pedagang akhirat yang dia memang berkegiatan di dunia, tapi dia orang yang orientasi kesangipun akhirat. Ingkang cirinipun kados dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar Tujarul akhirat adalah mereka orang yang tidak pernah dibuat lalai dari mengingat Allah, dari melaksanakan salat, dari menunaikan zakat, tidak pernah perdagangan dunianya dan transaksi jual belinya membuat mereka lalai dari mengingat Allah, dari menegakkan salat, menunaikan zakat, dan hatinya tetap selalu dalam keadaan takut kepada hari yang nanti kalau tidak siap hati akan bergolak dan mata akan terbelalak karena ngerinya hari itu ngiminika yaumul qiyamah. Ini tujarul akhirah. Sehingga mereka menjadikan apa yang di tangannya itu adalah semuanya bagaimana bernilai akhirat. Bermanfaat dan penilai kemanfaatan di akhirat. Karena harta yang betul-betul bermanfaat untuk kita harta yang kita gunakan fi sabilillah. Baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan untuk dakwah. Selama itu fi sabilillah itulah harta yang akan kita nikmati kelak di hari kiamat. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nek cara dagangipun tiang salaf tiang soleh kalau rumiin memang mereka pedagang nek dagang turno di dipun westani tiang napa niku dagang nek nganyang nggih nganyangan pelit dia masya Allah kalau soal dagang hitungan Hitungan ibaratipun sak rupiah pun dipun hitung. Dan boleh. Ini dagang. Sehingga seakan-akan dia orang yang tidak rela lepas begitu saja keuntungan dari perdagangannya. Neng nek sampun bandani pun ngumpul, wakdal ngedalakan visabilillah niku blobak blobok nyah-nyoh medalipun sarsor ditanya kenapa kok anda seperti itu ketika anda dagang nampaknya seperti orang yang pelit tapi kalau sudah bagian begini anda itu tanpa hitungan apa kata dia Ketika saya seperti inilah saatnya saya menikmati harta yang saya miliki. Waktu saya dagang, saya mengumpulkan. Dan ketika saya begini, inilah saat saya menikmati. Karena hakikat harta yang menjadi milik dia itulah yang dia gunakan visabilillah. Maka tentu jarul akhirah. Pedagang akhirat. Dia orientasi kehidupannya kehidupan akhirat. Lan Rasulullah ngendikaken mangkanat al akhiratu hammahu ja'ala ghinahu fi qalbi wa jama'a syamlah wa atatid dunya wa hiya tiang niku nawi orientasi kesangipun akhirat ngen-ngen kesangipun nika ngen-ngen akhirat sehingga pripun dados tiang ingkang mulya lan kasil mengke wonten akhirat Allah badhe manaipun manahipun rumah sipun sugih terus sebab konaah Rumaus cekap kalih menopo ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Ning benten kalih tiyang ingkang himmah ngen-ngenipun donya. Mangkanati dunya hammuhu hammahu ja'ala faqrahu bai'aini baina ainaihi. Nek tiyang niku ngen-ngen gesangipun menika donya niku Allah datu ndadosaken melarat niku teng ngarep moto terus Rumah seni pun melarat terus sehingga penginipun ngatung terus mboten nate rumah suki. Bok dibiuki pinten kemawon gak kurang wong rumah pun melarat sing melarat mboten mergo bandanipun kirang ning manahipun ingkang geragas kadunyan sehingga rumah sarwa kirang mboten nate cekap-cekap. Niku menawi yang himahipun masalah kadunyan. Termasuk tiang ingkang orientasinya dunia ya Sampai dikatakan Nabi Sallam, urusan dia akan berantakan. Wa samlah. Urusannya berantakan. Kemudian, wala tak dunya illa tirolah, turno dunyo mboten badhe dugi kejawi ingkang dipun takdiraken Allah. Mbok petakilanipun kados pundi kemawon niku jatah dunya namung sak monten nggih sak monten. Sehingga kanji Nabi nanti ngajarakan para sahabat inna ruhal kudus raw nafatha fi rawim. Jibril telah membisikkan ke dalam hatiku annal insana lan yamuta hatta yastakmila risku wa ajaluh. Manusia tidak akan mati sampai telah sempurna jatah umur dan rezekinya. Niku keyakinan kali takdir. Nek umur kali jatar rezeki sampun dipun garisakan Allah Subhanahu wa taala ning niki mboten berarti lajeng dadosaken tiang mboten usaha tinggal namung tura turu nguntak ngantuk nyadong nunggu tekani rezeki mboten makaten ingkang ajaraken Allah fattaqullaha wa ajmilu fit talab bertakwalah Anda kepada Allah dan jangan Anda dan perbaguslah dan perbaguslah dalam Anda mencari rezeki. Bertakwalah Anda kepada Allah, ampun petakilan anginipun patus rezeki. Dan jangan sampai walayah walayahmilanna ahatukum milanna ahatakum istibta'u rizquh. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki dia itu menjadikan dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing jelas rezeki sampun dipun jatah Allah. Mbuh mengke dados dapat dados rampok utai maling, ngagem korupsi utai ngagem suap menyuap. Jatah rezeki ini pun nggih namung sak monten. Mungkin sempat ngumpul triliunan, miliaran, ratusan miliar, triliunan. Ning bar ngelumpuk terus ditangkep kpk di asetnya kuabeh dicelucuti dados melarat mali. Sudah dia nggak menikmati lagi, dia terhina. Niki pun ngendika akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pripun tiang kalau dados tiang ingkang estu-estu gini kau temen lurus pun ngelampai kesang. sebab sedaya sampun tipun jatah Allah lan pripun datosaken kesang niku orientasi ini pun akhirat. Nek tiang kesang pun orientasi akhirat, mangke kadang-kadang dunyo watak di dunia wa dunyo niku kadang dugi munduk-munduk tur mboten saged nopo-nopo kali tuan yang ber, berorientasi akhirat. Dunia delidir, pancen datang delidir. Neng dunia sebatas di tangannya, tidak sampai masuk ke hatinya. Artinya dunia akan dia gunakan sesuai dengan kemauan dia dan tidak menguasai hatinya. Neng nek ngantos dunia niku nguasai mana, nguasai hati ini pun yang sing akan sehingga berubah hartanya menjadi agama dan Tuhannya. Kitab suci ini pun duit mawon. Sesembah ini pun duit. Nek pun diomongi duit niku rukuk sujud. Samikna watokna. na Sehingga ken nopo kemawon purun pokoknya duit. Niki abdu dunia. Bapak sekalian, pelajaran saking ayat kalau kerang langkung makatan-makatan waktu pun telas. Sehingga Seaseka sekalipun Asia dia hidup glamor di tengah istana yang dia seandainya pengen mewah bisa, dia pengen apa-apa bisa. Tetapi Asia dia lebih mementingkan orientasi ke sang akhirat sehingga dia memilih berdoa kepada Allah sekalipun dia menyanding istana doa ini pun tetap Rabbi ba'nili indaka baitan fil jannah. Lakin tenitan penjenengan nanti ndonga ngaten apa mboten? Niki Asia sing di tengah istana, di tengah dunia yang sangat megah dan luar biasa pun dumateng Allah makaten kadang-kadang kita niku omai pun pun gedek teleponi wedus nggih saged teng pinggir kali nek udan sidik saged ambrol Neng boten nate ndonga dumateng Allah nyuwun dipun damelaken istana tang surga Nek penjenengan badhe ndamel omah tipe pinten ya? Tipe telung atau widak. nopo <laughs> tipe kelima ratus Pintan kinten pintan tahun, pintan bulan Sing jelas berbulan-bulan, kadang mungkin setahun. Nek bangun omah tang surga niku mboten angel janjanipun. Kanjeng Nabi paring amalan-amalan ingkang saged ndadosaken tiyang kalawau bangun omah teng surga. Sak sampunipun kita mukmin dados ahli takwa wonten amal-amal ringan ingkang pun naik dipun amalaken saged dipun bangunaken Allah perumahan tang surga contoh man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat banallahu lahu baitan fil jannah sinten tiyangipun ingkang maca kulhu ping sedasa coba maos kulhu ping sedasa pinten menit kalau wallahu ahad, Allah somat, lam yalid walam yulat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Pinten menit niki? Pinten detik? Umpamanipun setengah menit. Setengah menit ping sedoso berarti gangsal menit. Nek tiang mau sekuluhu ping sedoso dipun bangunakan Allah rumah tang surga. Contoh mali, Nek badhe mlebet pasar, nate mlebet pasar mboten? bolak-balik om bakul. <laughs> Lah sakniki ingkang penting pun mlebet peken pripun. Mungkin bludas-bludus tok bolak-balik mlebet teng peken. Nggih peken niku termasuk mol mol barang niku nggih peken ning. Kanjeng Nabi mucalaken donga pun kita mlebet peken. Enten sing hafal mboten? Diajari enggak, Dek? Belum. Belum. Tungo melepet tang peken pripun dunganipun. La ilaha illallah wa taula syarikalah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kambil kan? Capitipun ulangi malih. Nek dongo makatan sak pun melebet peken Allah Rasulullah ngendikakan kata Allahu lahu alfa alf, uh, eh, alfa alfin Hasana. Berarti dipun tulis Allah alfa alfin pinten? Alfa alfin sewu sewu pinten? Sak yuto. Satu juta kebaikan. Wa mahalau alfa alfin sayyi'ah. Dihapuskan satu juta keburukan. Wa alfa alfin rawarofa'alau alfalfin darajah dan akan diangkat seribu derajat eh, satu juta derajat wa baitan fil jannah dan akan dibangunkan rumah teng surga sehingga nek dereng apal beto kepean sak pun lebet peken diwaos rumiyin ingkang penting malih mangertosi pun donga kala wau sehingga sakit ngamalkan wonten pagesangan. Salat sekawan rekaat duha, sekawan rekaat sadering pun duhur, ugi badipun bongaken umat teng surga. Salat kali kali welas rekaat total malam siang sholat sunat kali welas rekaat dipun dibangunakan rumah tang surga gampil amal-amal makatan ning kata-kataipun kata kita mboten patos gatosaken amal-amal ingkang sampun dipun akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian makatan kinten-kinten ingkang kita aturakan seketik mendet faedah seking ayat imra'atu fir'aun tunganipun imra'atu fir'aun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manfaat kirang aling punyun pamting kang kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.